Fadhal jazakumul khair. Kita yang sepuh mau lendetan monggo. <laughs> yang di belakang agak ke depan. Karena ini termasuk yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> dan kebiasaan para sahabat ketika mereka pergi bersama safar itu <clears throat> diibaratkan apabila dibentangkan satu tikar mencukupi mereka semua. Jadi bukan ketika safar satu di ujung sana, satunya di ujung sana, ya. namun bersama. Jazakumullah khair. Kita lanjutkan pembahasan tasyahud awal yaitu membahas permasalahan lafaz yang dibaca atau yang disebut dengan al-hay'ah al-qauliyah apa yang diucapkan dibaca dalam doa tasyahud <clears throat> dan sebelumnya kita telah bahas tentang posisi ya, dan gerakan dalam tasyahud awal duduknya adalah duduk iftirash dan ini pendapat Al Imam Ahmad Al Imam Syafi'i dan banyak dari para ulama rahimahumullahu taala dan itu disebutkan dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati yaitu duduk tasyahud bagaimana disebutkan di antara sifatnya yajlisu ala rijlihi al-yusra duduk di atas telapak kaki kiri wa nasabal yumna dan menegakkan kaki kanannya di sebelah badan kanan. Ini duduk iftirash. Ini duduk tasyahud awal. Dan demikian pula disyaratkan untuk eh, disyaratkan untuk seseorang ketika duduk tasyahud mengangkat isba'ahu as-sababah mengangkat jari telunjuknya mengisyaratkan dan kemudian dengan dua sifat uh, boleh semua jari selainnya itu ditekuk dan ditutup dengan ibu jari. Ini boleh seperti ini, sifat pertama. Dan sifat yang kedua adalah dengan mempertemukan ujung ibu jari dengan ujung jari tengah al-wusta dilingkarkan. Kemudian yang ditekuk tinggal jari kelingking dan jari manis. Adapun jari tengah dipertemukan dengan ujung ibu jari. Ini sifat kedua. Dan dua-duanya boleh. Atau jari tengah ditekuk sama sehingga tiga jari jadi kelingking jadi manis dan jari tengah ditekuk dan ditutup dengan ibu jari ini juga boleh jadi telunjuk diisyaratkan diangkat tidak terlalu naik ke atas bahasa kita jengat ya ke atas kan tidak terlalu kencang juga tidak lemes ke bawah ya pertengahan kemudian pula pandangan mata kita ketika uh, duduk tasyahud dibahas oleh para ulama <clears throat> kemana seseorang Eh, mengarahkan pandangannya ketika duduk dalam tasyahud. <clears throat> Maka singkat <clears throat> dari eh, perkara yang rajih dalam bab ini bagaimana seseorang disyariatkan untuk mengarahkan pandangannya ketika duduk tasyahud pada jari telunjuknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Zubair radhiyallahu taala anhu Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fit tashahhud wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhil yumna wa yadahu al-yusra ala fakhidhil yusra wa ashara bis sabbabah wa lam yujawiz basaruhu isyaratah dalam hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu disebutkan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk dalam tasyahud Beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan pandangan beliau tidak melewati jari telunjuknya. Dan dipertegas lagi oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Bazmul dalam syarah sifat salat beliau ah, bahwasanya orang yang duduk dalam tasyahud awal maupun akhir lam yandur ila maudhi sujudi tidak pandangannya melihat kepada tempat sujudnya ya tidak melihat kepada tempat sujudnya tidak pula wala ilal amam tidak pula ke depan ke arah kiblat akan tetapi melihat kepada arah telunjuknya karena disebutkan dalam hadis ini Ibnu Zubair walam yujawiz basarahu isyaratah tidak melewati pandangannya dari jari telunjuknya <clears throat> kemudian Eh, dan di sana ada pembahasan eh, panjang lebar di kalangan ulama tentang apakah jari telunjuk ini digerak-gerakkan ataukah tidak. Adapun yushir bi isba'ahu Nabi ketika duduk tasyahud mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Ini banyak sekali datang hadisnya yang jelas sahih dalam sekian banyak riwayat. Adapun tambahan wa yuharrikuha dan sambil menggerakkannya ini pernah kita bahas tidak datang kecuali hanya dalam riwayat Zaidah Ibnu Qudamah yang menyelisi sekitar belasan para perawi 14 atau 15 perawi lainnya yang semuanya meriwayatkan tanpa lafaz wa yuharrikuha tanpa menggerakkannya <clears throat> oleh karenanya sebagian menganggap hadis tersebut syad <clears throat> eh, yaitu eh, menyelisi salah seorang perawi yang bukan hanya diterima bahkan tiko seingat saya Zaidah bin Kudama termasuk rijal muslim termasuk para perawi hadisnya dalam sahih muslim yang seandainya riwayatnya itu tidak menyelisi perawi lain yang lebih kuat atau lebih banyak tentulah akan diterima sahih hadisnya namun hanya saja sebenarnya dalam ilmu hadis bahwasanya apabila seorang perawi yang makbul diterima hadisnya ataupun sekalipun thiqah namun kalau dia meriwayatkan hadis menyelisi perawi lain yang lebih kuat hafalannya atau lebih banyak jumlahnya, maka hadis tersebut dinilai sebagai hadis syad yang e, lemah. Sampai-sampai Syekh Mubil Al-Wadi rahimahullah ketika disebut seandainya hadis ini tidak disebut hadis syad, tidak ada di sana laisa hunaka syadzun fid dunya. Tidak ada lagi contoh di sana hadis syad di dunia. <clears throat> Sampai demikian. Namun itu istiad para ulama, sebagian ulama menerimanya uh, seperti Syekh Al-Bani dan pernah kita bahas dan itu pun dengan harokah yasirah, dengan gerakan yang uh, taib uh, sedikit. Seperti Syekh Zaimin menyebutkan bahkan hanya ketika doa diangkat ketika ada doa diangkat dan sebagian ulama Syekh Muhammad bin Umar Bazmul menyebutkan setiap kali setiap mulai dari doa tasyahud sampai selesai terus digerakkan. Karena semua doa tasyahud adalah isinya doa. Imma doa ibadah atau doa masalah. Semuanya isinya doa. Maka sebagian ulama menganggap digerakkan namun sedikit. Ini berbeda pendapat di antara ulama, namun sebagaimana tadi kita sebut Allah dan Musawab yang lebih eh, menenangkan dan lebih tenang adalah riwayat jamaah yang banyak <clears throat> yang menyelisih Zaid bin Qudamah bahwasanya mengisyaratkan cukup tanpa menggerakkannya. Namun sebagian ulama yang berpandangan menggerakkan banyak selain Syekh Albani, Syekh bin Ba, Syekh Utsaimin, Masya Allah Dan ini sihat mereka para ulama rahimah ta'ala Namun sekali lagi Kalaupun ada yang mensahihkan Bukan gerakannya itu gerakan yang Lebar Luas Atau sampai diputer-puter sampai, ya, <laughs> Demikian Gerakan sedikit Sebagian riwayat menyebutkan Lebih Itu lebih dahsyat ya Daripada pukulan besi kepada syaitan Lebih dahsyat tapi namun sebagian ulama mendhaifkan, sebagian ulama tadi kita sebut, namun Syekh Albani mensahihkan. Ya, kembali ke masalah ini eh, yang jelas mengisyaratkan jari telunjuk dan apa hikmah disyaratkan jari telunjuk ini? Disebutkan beberapa riwayat dari Ibn Abbas bahkan sebagian memarfukkannya, sebagai nabi itu isyarat tauhid wal ikhlas. Ikhlas memanjatkan doa, pujian dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tasyahud syahadah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah dan bukan hanya saat tasyahud namun sejak awal karena itu dohirnya ya adapun mengkhususkan mengangkat jadi terunjuk hanya pada saat asyhadu alla ilaha illallah saja maka ini tentunya mengkhususkan sesuatu yang butuh dalil maka kita mengharapkan adanya faedah apabila ada saudara-saudara kami teman-teman kami memiliki dalil khusus kalau ya ini isyarat jari itu hanya pada saat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah saja. Maka kami tentunya sangat mengharapkan faedah tersebut. Adapun jika tidak, maka kita berpegangan dengan keumuman hadis Ibnu Zubair di antaranya. Karena Rasulullah SAW ida jalasa fit tasyahud. Nabi kalau duduk tasyahud, maka di antara sifatnya beliau apa? Mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Kalau sudah duduk tasyahud langsung isyaratkan tanpa harus menunggu dengan apa? ketika saat asyhadu an la ilaha illallah. Namun setiap duduk tahiyatulillah sudah diisyaratkan. Taib. Kemudian pula sekarang doa apa yang dibaca ketika tasyahud awal. <clears throat> Tentang doa tasyahud dan ini yang kita bahas baru dari awal tahiyatulillah sampai tasyahud itu sendiri asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul Belum membahas salawat ataupun perkara yang lain. Tasyahudnya dulu. Tentang perkara doa tasyahud sendiri datang dalam beberapa hadis. Ya. Di sana ada hadis <clears throat> yang pertama hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. <clears throat> Yang mana hadis Abdullah bin Mas'ud ini masyhur dan sering kita baca dengan lafaz at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ini hadits Ibnu Mas'ud ya, Rasul memerintahkan idza shalla ahadukum falyakul apabila salah seorang dari kalian duduk salat hendaknya dia ucapkan ini kelanjutan dari hadis yang kemarin terakhir kita baca hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud idza jalasa ahadukum fi salat falyakul Rasul memerintahkan apabila salah seorang dari kalian duduk dalam salat duduk tasyahud hendaklah ia ucapkan itu perintah menunjukkan duduk tasyahud itu apa wajib hukumnya wajib namun kalau lupa tetap sah sholatnya dengan ditambah dengan sujud sawi dan kelanjutan hadis ini at-tahiyatulillah adalah tadi tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat sampai akhir setelah selesai Taib, eh, eh, kemudian Nabi Rasulullah eh, mempersilahkan summa liyatakhayar minad du'a ajabahu ilaihi fayad'u Kemudian silahkan dia berdoa apa yang dia kagumi, doa yang ia sukai, silahkan dia berdoa dengan apa yang ia mau. Hadis riwayat Bukhari bahkan Muslim juga meriwayatkan hadits muttafaqun alaih dengan sedikit lafaz berbeda. Ida jalasa dalam Bukhari, dalam Muslim ida qa'ada. Semakna apabila duduk dalam sholat. Sekarang hadits kedua tentang lafaz uh, tasyahud doa tasyahud. Haditsnya Abdullah ibnu Abbas. Yang kedua adalah tidak ada dalam kitab di sini hadisnya Ibnu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> yu'allimuna at-tasyahud. Kata Ibnu Abbas, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kami lafaz tasyahud. Kemudian Ibnu Abbas mengajarkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini lafaznya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ada empat. At-tahiyatu al-mubarakatu dua. As-salawatu tiga. At-tayyibatu lillah. Kemudian setelahnya sama. Yang berbeda cuma kalimat pertama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ini hadisnya Ibn Abbas. Kemudian bentuk yang ketiga adalah hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadisnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan doa tahiyat, at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatus salawatulillah lillah. Empat juga Umar bin Khattab menyebutkan doa tahiyat tasyahud, at-tahiyatu lillah satu az Dua. At-tayyibatus salawatulillah Tiga dan empat digabung. Sekali lagi. at tahiyatulillah az as salawatul tayyibat. Atau dibalik. At-tayyibatus salawatulillah Ini tasyahudnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala Diriwayatkan lima Malik dan sanadnya sahih. Kalau tadi hadith Ibn Abbas riwayat Muslim. Tentunya sahih juga Tiga-tiga ini semua adalah hadis sahih. Hadis Ibnu Mas'ud yang pertama, Bukhari Muslim. Hadis Ibnu Mas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu riwayat Muslim. Dan yang ketiga hadis Umar bin Khattab diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta gurunya Imam Syafi'i sebagai menyebutkan sanadnya sahih. Lalu mana yang kita baca? Sebagian atau beberapa ulama menyebutkan hanya memilih salah satunya. Jumhur mayoritas alul ilm menyebutkan yang dibaca dalam doa tasyahud adalah hadis Ibnu Mas'ud yang pertama. At-tahiyatu lillah wa salawatu wat Itu. Kemudian setelahnya. Ini mayoritas ulama memilih tasyahudnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu Yang kedua pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Imam Syafi'i sendiri bukan bicara Syafi'iyah loh ya. Karena terkadang ulama Syafi'iyah belakangan tidak mesti sama persis pendapatnya dengan Imam Syafi'inya sendiri. Adapun Imam Syafi'i sendiri yaitu memilih tasyahudnya Ibnu Abbas dengan tadi yaitu at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu thayyibatu lillah. Tahiyatnya, tasyahudnya Abdullah bin Abbas. Riwayat Muslim sahih. Dan Imam Malik gurunya Imam Syafi'i memilih tasyahudnya Umar bin Khattab. Jadi at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, atau zakiyatu lillah, at-tayyibatu salawatulillah Dan pendapat yang benar dalam bab ini Allah alam suhab, semuanya boleh. Dan bahkan sunnahnya taib bukan hanya seseorang membaca salah satunya saja. Jika seorang mampu menghafal, jika seorang mampu untuk membaca sesekali yang ini, sesekali yang itu, maka ada abdul. Dan ini lebih bagus dan ini lebih mencocoki meneladani Eh, sifat salat Nabi alaihi Karena hadis Ibnu Mas'ud menyebutkan Rasul dulu mengatakan idza jalasa ahdukum jika kalian duduk dalam tasyahud falyakul ucapkanlah attahiyatu lillah lillah wassalawatu thayyibat. Ibnu Abbas menceritakan karena Rasulullah SAW yu'allimuna. Dulu Rasulullah SAW pernah mengajari kami tata cara tasyahud. Beliau mengatakan attahiyatul mubarakatu as-salawatu thayyibatu lillah. Kata Ibnu Abbas, maka ini boleh, yang itu boleh, dan seterusnya. Maka perkaranya mudah dan longgar dalam hal ini selama hadisnya sahih dan itu demikian eh, dituntutkan maka yang demikian ini boleh seseorang melakukannya dan sebagaimana dalam eh, bentuk-bentuk bacaan doa yang lain dalam ruku, dalam sujud, kadang boleh baca ini, kadang baca yang itu, maka itu lebih baik karena banyaknya faedah. Apa? Yang pertama tentunya yaitu itu lebih meneladani Nabi alaihi wasallam. Kadang baca ini, kadang baca itu. Yang kedua, karena itu lebih dapat menghadirkan kalbu Ya. Karena orang kalau biasa baca rutin terus-terusan seperti itu, biasanya cuma lewat gak perhatian. Tapi kalau kadang baca ketika ruku, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, ya Allah untukmu aku ruku, ya. Kepadamu aku beriman. Atau membaca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, dia perhatian atau subhanakallahumma wabihamdika Allahumma gfirli. Adapun dia terus-terusan membaca subhana rabbil ya boleh, boleh. Namun terus-terusan seperti itu kadang cuma lewat. Dia kurang memaknai bacaannya ya, dan seterusnya. Dan demikian faedah yang lainnya tentunya ihya sunnah, menghidupkan sunnah. Ya. Dan yang dimaksud menghidupkan sunnah, siapa yang menghidupkan sunnah ketika ditinggalkan atau tidak diketahui, maka dia termasuk mujadid ketika mengajarkan kita ke keluarga kita kadang baca yang ini kadang baca yang itu diamalkan maka kita termasuk mujaddidin pembaharu agama bukan pembaharu agama mujadid adalah yang membuat ajaran baru bukan namun menghidupkan kembali ajaran Rasul SAW yang sebagiannya lama tidak diamalkan contohnya tadi misalnya bacaan tasyahud yang sudah kita kenal adalah bacaan jumur. Attahiyatulillah lillah wa salawat wa tayyibat. Ternyata ada doa tasyahud lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat seperti ada dalam hadis Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas tadi attahiyatu tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu tayyibatu lillah ya ini contohnya maka ketika seorang membaca di samping lebih menghadirkan kolbu demikian pula tentunya akan lebih berbanyak pahala lebih meneladani Rasulullah SAW dan menjaga syariah menjaga syariat. Ketika seorang tanya, ini benar tidak ini seperti ini? Oh, enggak, kami enggak pernah kenal bacaan seperti ini. Tahu kami ya cuma tahiyatulillah wassalatu thayyibat. Ternyata ada bacaan tasyahud yang lain dari Rasulullah saw. Iya benar, itu ada bacaan Rasul. Maka dengan itu kita menjaga syariat. Tapi maka banyak faedah di sana, terkadang seorang baca ini, terkadang baca itu. Kemudian berikutnya tentang makna-makna daripada kalimat ini. Terutama yang kita pakai pertama kali adalah bacaannya jumhur at wassalawatu wattayyibat Ini yang pertama. Maka yang pertama at Disebutkan qala Syekh Utsaimin taala kita baca ucapan beliau, qala ahlul ilm berkata para ulama ahlul ilm, at kullu lafdhin yu'azzamu bihi almahya Yang namanya at adalah setiap lafaz yang dipergunakan dengannya untuk diagungkannya orang yang diberi penghormatan untuk mengagungkan seseorang memberikan penghormatan at itu setiap lafat ya bentuk pengagungan dan penghormatan kepada setiap yang diberikan penghormatan itu sendiri maka termasuk ucapan salam kita Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum itu juga termasuk tahiyah sebenarnya ya, salah satu di antara bentuk tahiyah oleh karenanya dalam ayat disebutkan apa Nah, tapi bukan berarti kemudian kita mengucapkan assalamu ala Allah karena dilarang. Nanti akan datang penyebutannya. Namun syahidnya di sini at-tahiyyah itu banyak macamnya, ya. Dan di sana dalam ibadah tentunya kita tidak mengucapkan tahiyah, salam penghormatan, pengagungan kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam dalil yang sahih. Adapun tahiyat secara umum ini mencakup setiap salam penghormatan, setiap ucapan eh, penghormatan, pengagungan ini masuk disebut tahiyat. Oleh karenanya dalam ayat disebutkan idza huyitum bi tahiyatin, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apabila kalian diucapkan suatu ucapan penghormatan, idza huyitum tahiyat. Apabila kalian diucapkan sebuah tahiyat, suatu salam kepada kalian, penghormatan kepada kalian. Fahayu bi ahsana minha, maka balaslah salam penghormatan tersebut dengan yang lebih baik darinya. Aurudduha atau minimal balas dengan yang setimpal. Maka kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Dijawab dengan yang lebih baik. Faruddu fahayu bi ahsana minha. Balaslah tahiyat salam penghormatan tersebut dengan yang lebih baik aurduha atau balaslah minimal dengan yang sebanding setimpal minimal dengan yang sama ya. kalau dia mengucapkan assalamualaikum jawab minimal waalaikumsalam ya. dan hendaknya lebih bagus adalah yang lebih baik apakah panjangnya ya ataukah yang lainnya seorang mengucapkan dengan selak apa dengan semangat assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam baik Semestinya tidak demikian. Seorang ketika diucapkan salam, dia semangat, dia mengucapkan dengan jelas assalamualaikum. Kita jawab waalaikumsalam. Begitu. Ya, paling tidaknya syukur lagi lebih. Ada dia sudah semangat mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Jawabnya waalaikumsalam. Maka ini tidak sesuai dengan tuntunan. Semestinya menjawab sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala idza hujitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Di sana ada perkara-perkara lain masalah hukum-hukum salam, namun bukan di sini pembahasan kita. Syahidnya adalah yang namanya at-tahiyyah, itu ucapan salam, penghormatan, pengagungan kepada yang lain. Dan salah satu bentuk tahiyat dan di sini yang disyariatkan dalam salat Rasul memerintahkan sallu kama raaitumuni usolli. Adapun salat, maka salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat dan bagaimana ajaran Rasulullah SAW dalam salat maka kita ikuti. Dan di sini ketika duduk tasyahud beliau membaca at-tahiyatu Maka tahiyat adalah suatu ucapan salam penghormatan pengagungan. Setiap lafaz yang mengandung pengagungan kepada yang e, di, dialamatkan ucapan tersebut kepadanya. Fa makna at-tahiyatu idan kalau begitu makna at-tahiyatu yaitu jami'ut ta'zimat lillahi azza wajalla segala pengagungan, semua penghormatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Ketika kita mengucapkan at-tahiyatulillah, segala hormat, segala pengagungan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sambil kita menunjuk jari. Ya, makanya dipergunakan dalam doa dan dalam pengagungan. Ketika ada ini sering Rasul menyebut dalam khutbah, begitu pula kita sering lihat dalam khutib-khutib Jumat ketika berdoa, angkat tangan ke atas. Ya, Allahumma lana ya, dzunubana ya, dan seterusnya. Ini syarat. Namun dalam sholat kita bukan kemudian duduk tasyahud sambil begini, sambil ke atas. Namun tetap tangan kita diletakkan dengan eh, apa eh, khusyuk dan penuh ketunduan dan disyaratkan ke arah kiblat ke depan. Dan kita ucapkan seperti ini at-tahiyatulillah. Ya. Segala penghormatan, pengagungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya tahiyatulillah. Istihqaqan wa ikhtisasan. Yaitu Istihqaq wa ikhtisas. Apa maknanya? Istihqaq yakni fallahu taala huwal mustahiqqu litta'zim. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk diberikan dipersembahkan segala macam bentuk pengagungan dan penghormatan. Dalam rukuk dan sujud pernah kita bahas, tidak boleh kita rukuk maupun sujud kepada makhluk manapun. Seandainya boleh kata Rasul sujud, aku akan perintahkan para wanita, para istri untuk sujud kepada suaminya. Seandainya boleh, tapi tetap tidak boleh. <clears throat> Maka di sini pengagungan yang sesungguhnya yang betul-betul ya eh, segala macam bentuk pengagungan dan penghormatan sepenuhnya Allah yang paling berhak huwal mustahik litazim orang yang kita disyaratkan untuk menghormatinya pun semua yang menakdirkan dan menentukannya menakdirkan segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala tanpanya tidak akan ada jika Allah kehendaki semua orang akan sama rata, sama keadaan semuanya. Namun atas hikmah Allah Subhanahu wa taala dijadikan ada yang sehat, ada yang sakit. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Ya. Dan demikian seterusnya. Yang mana jika tidak ada yang sehat dan yang sakit, tidak akan ada apotek, tidak akan ada obat-obatan, tidak akan ada perawat, tidak ada dokter, nggak butuh semuanya, sama sehat semua tidak ada menjenguk orang sakit, tidak ada doa menjenguk orang sakit, ya, tidak ada berbagai macam hikmah. Ya. Dan demikian ketika orang tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, tidak ada yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua, latihan berbakti, tidak ada yang memimpin dipimpin, maka tentunya tidak sama keadaannya. Namun atas hikmah Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruhnya dalam keadaan berbeda dan itu semua Allah Subhanahu wa taala Allah yang menentukannya. Maka segalanya tidak akan terjadi tanpa Allah Subhanahu wa taala. Maka segala pengagungan, penghormatan mutlak sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu setinggi-tinggi pada puncak seluruh pengagungan dan penghormatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini istihqaqan. Adapun ikhtisasan ay wa huwal mukhtassu bit ta'dhim alladhi la yushabihu ta'dhim. Ikhtisas khusus yaitu hanya Allah yang yaitu e, diistimewakan, diberikan bentuk pengagungan khusus yang tidak ada pengagungan yang serupa dengan pengagungan tersebut selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ada bentuk-bentuk yang khusus, ruku, sujud. Kita telah lewati ruku itu juga bentuk apa? Ta'zim. Baik dalam gerakan kita merundukkan badan dan ini tidak boleh kepada makhluk ataupun dengan ucapan subhana rabbiyal azim maha suci Allah yang maha agung ini ta'zim pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada seorang pun yang boleh dikatakan subhana fulan al azim misalnya waliyadzubillah namun satu-satunya bentuk pengagungan yang khusus yang diistimewakan disendirikan dengan bentuk tersendiri seperti seperti ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna at-tahiyatulillah segala macam bentuk pengagungan, penghormatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini terkandung ketika kita baca at-tahiyatulillah. Kemudian selanjutnya as shalawat Bukan hanya at-tahiyat milik Allah, namun juga salawat wa thayyibat. Juga untuk Allah adalah salawat dan thayyibat. Apa yang dimaksud salawat di sini? Jamak dari salat. Hiya as-salatul ma'rufah, yaitu salat-salat yang kita kenal, Kulla salawat, semua macam salat. Salawatul khams, salat yang lima waktu. Al Jum'ah, salat Jumat. Wal witr, salat witir. Wan nawafil, salat-salat sunnah. Kulluha, semua salat la yastahiqquha illallah azza wajalla. Tidak ada yang berhak dipersembahkan semua salat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu ma yadkhulu fiha salat allati anta tusalliha al-an. Dan salat yang pertama kali masuk dalam lafat kita ini at-tahiyatulillah wassalawatu salat-salatku semua hanya untuk Allah yang pertama kali masuk dari salat-salat kita adalah salat yang sedang kita lakukan tersebut salat yang pertama kali masuk dalam bacaan kita wassalawatu eh, at-tahiyatulillah wassalawatu wat-tayyibat maka salat-salat yang kita persembahkan untuk Allah seluruhnya yang pertama kali masuk adalah solat yang kita sedang lakukan solat tersebut sekarang. Ketika seorang sedang solat duduk tasyahud, dia membaca at-tahiyatulillah was-salawat. Maka dia persembahkan at-tahiyat. Segala pengagungan, segala hormat hanya untuk Allah. Dan semua solat-solat saya. Kemudian berikutnya at-tayyibat. Apa maknanya at-tayyibat? Tayyib itu artinya baik. At-tayyibat jamaknya hal-hal yang baik, semua hal baik. Maka at-tayyibat hiya at-tayyibat adalah as-sifatu at-tayyibah allati yattasifu biha Allah azza wa jalla. At-tayyibat di sini adalah sebuah sifat-sifat, semua sifat-sifat yang baik yang Allah disifati dengannya. Yang Allah bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Apakah itu Al-Ghafur yang maha pengampun Apakah Ar-Rahim yang maha penyayang Sifat rahmah, sifat maghfirah Sifat Al-Hakim, Al-Hikmah sifat bijak, hikmah, sikap uh, al-jabbar yaitu uh, kemahakuatan, perkasa, maha kuat, al-qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Semua sikap-sikap baik, semua sifat-sifat yang baik maka ini masuk pada ucapan kita at-tayyibat. Segala sifat yang baik yang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Dan yang kedua, wat-tayyibat allati na'maluha nahnu dan juga segala macam hal-hal baik yang kita kerjakan. Segala macam hal-hal baik yang kita kerjakan, sedekah kita, puasa kita, taib silaturahim kita, semua hal-hal baik yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk solat yang sedang dikerjakan tersebut. Maka ketika seorang sedang membaca at tahiyyatulillah segala penghormatan, segala pengagungan hanya untuk Allah. Wassalawat, semua solat-solat saya hanya untuk Allah Termasuk sholat itu sendiri, sholat yang sedang dia lakukan. dan segala hal kebaikan hanya milik Allah. Sifat-sifat baik semua milik Allah Subhanahu wa taala dan juga amal-amal kebaikan yang sedang saya kerjakan atau yang saya kerjakan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap sholat kita itu diingatkan untuk ikhlas, setiap sholat kita itu diingatkan untuk ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan setiap sholat kita itu diingatkan untuk yaitu E, membenahi niatan-niatan kita dan agar kita melakukan amal-amal kebaikan lillah azza wa jalla hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang disebutkan apabila sholat itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh dengan khusyuk dan pada tempatnya maka sholat itu betul-betul akan tanha innaha inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar akan mencegah dari tindakan keji dan mungkar. Dan itu firman Allah dan Allah pasti ya maha benar dan maha benar firmannya semuanya manah sanu kaulan min Allah dan siapa yang lebih baik ucapannya daripada Allah dan kalau seseorang masih belum mendapati demikian yang salah bukan karena firmannya bukan karena janji Allah namun salat kita yang belum benar wa taufiquna illa kemudian disebutkan fatayibatulillah, lillah ai as-sifat wal awsaf at maka tayyibatu segala kebaikan hanya untuk Allah yang pertama adalah sifat-sifat yang baik semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba." La yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Allah itu pemilik segala kebaikan dan Allah hanya menerima yang baik-baik yang najis, yang niatan buruk, yang maksiat atau memungkar. Meskipun niatnya untuk Allah, kalau ada kezoliman, ada dosa padanya tidak diterima. Meskipun niatnya bangun masjid, tapi dari harta rampasan, korupsi, dari uang praktek perdukunan, atau dari kezoliman merampas dan merampok, dia bangun untuk masjid, dia sedekahkan untuk fakir miskin maka tidak diterima dalam hadis disebutkan la salata bi ghairi tuhur wala sadaqata min ghulul tidak ada salat tidak diterima salat tanpa taharah tanpa bersuci tuhur wala sadaqata min ghulul dan tidak diterima sedekah tidak ada sedekah dari harta rampasan ya. jadi nggak diterima misalnya ada orang pengen nyontoh siapa Robin Hood ya, ya nyegat apa rombongan ya, merampok ya, harta orang-orang kaya diambili harta orang-orang kaya dia bagikan ke fakir miskin nah, ini doairnya kan baik ya artinya fakir miskin dibagi dibagi dikasih dikasih tapi dengan cara apa dengan cara mencuri dengan cara merampas <clears throat> Allah subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang halal ya, meskipun tuh niatnya bagus ditempatkan pada yang bagus untuk bangun masjid untuk sedekah untuk bangun pesantren untuk ini untuk itu namun kalau itu didapatkan dari harta korupsi harta riba tidak boleh oleh karena yang para ulama mengatakan kalau ada uang riba mau dibuang dari seorang bertobat diapakan ini dibuang kepentingan umum bikin selokan jembatan ya ya kepentingan umum yang diinjak-injak ngecor jalan aspal atau ngecor jalan aspal jalan aspal kok dicor ya ngecor jalan kampung misalnya atau beberapa yang lain ya. dan tidak harta riba kemudian dibuang untuk ini untuk bangun masjid ini untuk pondok pesantren lah uang riba sudah dibuang untuk jalan ya mengeraskan jalan untuk uh, jembatan selokan ya. dan semisalnya adapun untuk pada amal khairi ya amal-amal kebaikan disebutkan di situ tidak diterima kecuali dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Kullu thayyibin min qaulin aw fi'lin aw wasfin, maka semua yang baik, baik berupa ucapan, perbuatan maupun sifat, fa innahu lillahi azza wajal. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa Allahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Maka Allah yang menyabdakan kebenaran, yang menfirmankan kebenaran semua ucapannya, semua firmannya benar dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah yang beri hidayah kepada jalan yang lurus. Artinya semua kita melakukan amalan itu juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semestinya ketika seorang diberikan nikmat-nikmat dan hidayah, maka hendaknya dia lakukan amal ibadahnya pula lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena innal aisha aishal akhirah. Kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki adalah akhirat. Maka disebutkan oleh para ulama sabrun qalil ila rahatin tawilah. Sabar yang sejenak menuju tempat istirahat yang panjang. Ya. Kok ada orang mengatakan, kok dibilang sabar sejenak? Ini kan lama. Mungkin seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun, lima puluh tahun, enam puluh tahun. Kan gak sebentar. Tapi kalau dibandingkan dengan akhirat, dia terasa sangat sebentar. Ya. Oleh karena dunia, seberapapun panjang nikmatnya, seberapapun banyak nilainya di mata orang, di mata kita, di dunia. Namun apabila dibandingkan dengan akhirat, maka tidak ada apa-apanya. Ya, maka diibadatkan seperti orang puasa, ya. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ghibah, namimah dan nanti berbahagia ketika berbuka puasa. Seharian dia menahan. Dan kalau ada yang mengatakan bukankah dunia bukan cuma sehari, berpuluh-puluh tahun, demikian demikian. Iya, namun dibandingkan dengan panjangnya akhirat yang abadi, maka tidak ada apa-apanya. Oleh karenanya, seorang muslim nanti saya diingatkan untuk Eh, melakukan amal ibadah lillah dan mempersembahkan segala macam bentuk pengagungan, penghormatan, salat-salatnya dan tayyibat segala kebaikannya lillah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika tayyibatu minna lillah. Demikian halal baik yang kita perbuat dari kita. Maka lillah adalah dari Allah untuk Allah Subhanahu wa taala yaqbaluhu Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Ya. Eh, hmm. hal baik saja yang Allah Subhanahu wa taala terima. Maka seseorang ketika membaca at-thayyibat halal baik tercakup padanya dua perkara ini. Hal baik yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha baik dan Allah yang melakukan kebaikan-kebaikan termasuk memberi kita hidayah untuk bisa sholat. Ini Allah at-tayyibatulillah. Kita bersyukur menisbatkan kebaikan saya ini bisa sholat, bisa seperti ini lillah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan. Dan yang kedua, demikian pula yang saya kerjakan ini ini untuk Allah, ini persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kita kepada Yang Subhanahu wa taala dan bukan Allah yang butuh, namun kita yang membutuhkannya. Taib. Kemudian assalamu alaikum ayyuhan nabiy ya, wa rahmatullahi wa barakatuh. Disebutkan di sini assalamu alaikum ayyuhan Nabi. Ah, Dan assalam di sini disebutkan assalamu ismun min asma'illah. Assalam adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian pula yang mananya ya eh, keselamatan, pemberi selamat, pemberi keselamatan dan segala macam hal yang mengandung assalam, selamatan. Ismun min asma'illah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna. Kama qala Allah taala sebagaimana yang Allah firmankan Al-Malikul Quddusus Salam. Al-Malikul Quddusus Salam. Al-Malikul Quddus Assalam. Dialah Allah yang sang yaitu penguasa, raja. Al-Quddus yang maha suci. Assalam. Di sini disebut salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Assalam. Wakala Nabi SAW juga sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, Inna Allah wassalam. Sesungguhnya Allah dialah assalam. Dulu disebutkan oleh para sahabat, kami membaca ketika tahiyat, tasyahud, kami membaca assalamu alallah. Namun kemudian Nabi SAW melarang kami, La taqulu assalamu alallah. Jangan kalian mengatakan keselamatan atas Allah. Salam bagi Allah. Fa inna Allah wassalam. Karena Allah lah sendiri yang maha pemberi selamatan. Kalau kepada orang Assalamualaikum semoga keselamatan atasmu Semoga keselamatan dicurahkan kepadamu eh, Benar Namun mengucapkan salam kepada Allah Assalamualaikum Kemudian Nabi melarangnya La taqulu jangan kalian ucapkan lagi Assalamualaikum Fa innallahu wassalam Ini hadithnya Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Karena sesungguhnya Allah lah keselamatan dan Allah yang memberikan keselamatan dan bukan Allah yang diucapkan salam assalamualaikum. Namun dengan bentuk lain kemudian diajari ini attahiyatulillah segala penghormatan, segala pengagungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini gantinya. Dulu para sahabat mengatakan assalamualaikum Kemudian dilarang oleh Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam karena Allah Huwassalam fa Namun ucapkanlah attahiyatulillah segala penghormatan, segala pengagungan lillah wassalawat dan semua salat wattayyibah dan segala kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ba'da azan, insyaallah kita skors azan dulu. Eh, barakallahu fiikum. Tadi, tadi disebutkan bahwasanya Assalam adalah salah satu nama dari nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Akan tapi pada konteks ini Assalamu alayka Ayuhan nabi. Kalimat kedua dalam doa tasyahud Kata beliau rahimahullah taala, "Walakinnahu fi hadal mawdi' laisa isman min asma'illah." Akan tetapi assalam pada tempat ini di sini bukanlah yaitu yang dimaksud salah satu nama dari nama-nama Allah. Assalamu alaik yaitu nama Allah untukmu ya Nabi Muhammad. Bukan itu maksudnya. Bal al murad namun yang dimaksud adalah doa. Bisalam. Yang dimaksud dengan bisalam ucapan assalamu alayka yakni at-taslim semoga engkau diberi keselamatan at-taslim ai taslimullahi alaik semoga engkau diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala wa huwa an yusallimaka Allahu ayyuhan nabi min kulli su semoga Allah menyelamatkanmu dari segala kejelekan wahai nabi wa yusallimu syari'ataka aidan min kulli Begitu pula semoga Allah menyelamatkan syariat Anda, ajaran Anda dari segala macam makar dan kejelekan. Dan ini beliau sebutkan ini perkara yang penting. <clears throat> Tapi yang pertama tentang permasalahan assalam <clears throat> eh, salah satu lafaz apa yang disebutkan adalah assalamu alayka. <clears throat> Dan ini boleh untuk dibaca sebenarnya dalam hadis Umar bin Khattab. Namun di sisi yang lainnya di sana ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis beliau riwayat Bukhari menyebutkan nakulu kami dulu berdoa mengucapkan yaitu assalamu alayka ayyuhan nabi ya wa huwa hayy dalam keadaan beliau masih hidup ya falamma wa huwa baina dhahranina ketika beliau masih di tengah-tengah kami falamma qubidha maka ketika beliau telah diwafatkan, kulna kami mengucapkan assalamu yakni ala nabi. Assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dan disebutkan uh, juga oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari tentang keterangan masalah ini dan disebutkan pula wahada isnadun sahih dan sanadnya sahih dan diriwayatkan oleh Bukhari dan beliau juga menyebutkan sanad sahih dari riwayat Abdul Razzaq, akhbarana Ibnu Jurayj, akhbarana Atha, anna sahaba kanu yaqulun dari Atha Lalam <clears throat> bin Yasar radhiyallahu rahimahullah, anna sahabat seorang tabi'in Atha rahimahullah menceritakan bahwasanya anna sahabat dulu para sahabat kanu yaqulun, dulu mereka biasa membaca wan nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun ketika nabi masih hidup assalamu alayka ayuhan nabi Assalamu alaika semoga keselamatan atasmu wahai Nabi. Falamma mata maka ketika beliau telah wafat, qalu assalamu ala nabi. Semoga keselamatan dicurahkan atas Nabi, bukan pakai alaika namun assalamu ala nabi. Wa ada isnadun sahih dan ini sanadnya sahih, bisa dilihat di Fathul Bari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar eh, pada syarah hadis eh, nomor 6265. Oleh karena sebagian ulama berpandangan sebagaimana tadi membaca assalamu ala nabi. <clears throat> Akan tapi di sana ada pendapat kedua dari pendapat jumhur ulama yaitu bahwasanya tidak mengapa seorang membaca tetap assalamu alaika dengan bentuk assalamu alaika. Karena juga ada hadisnya, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sepeninggal Nabi alaihi salatu Dulu Umar bin Khattab mengajari orang-orang tata cara sholat termasuk tasyahud atau mengajari orang tata cara tasyahud alal mimbar. Beliau di atas mimbar. Wa fi dan Umar mengajarkan dengan assalamu alayka ayyuhan nabi wa huwa mahdarin mahdarin minas sahabah wa lam yunkirhu ahad. Dan di situ dihadiri oleh sejumlah sahabat yang lain tanpa ada seorang pun dari mereka yang mengingkari. Oleh karenanya menunjukkan boleh membaca yang ini dan membaca yang itu dan assalamu ala nabi itu afdal. Taib. Akan tetapi membaca assalamu alaika itu boleh dan semuanya ada hadisnya eh, dan dua-duanya boleh walhamdulillah. Baik, kembali ke sini. Assalamu ala nabi. Semoga keselamatan atas Nabi alaihi wasallam. Ini adab seorang muslim bagaimana atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya. Baik. Maka dia mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan dia pula dikenalkan bagaimana melaksanakan perintah-perintah Allah dan bagaimana tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikenalkan mana yang Allah cintai, mana yang Allah taib murkai. Dia diajari tata cara salat, dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi alaihi wasallam. yang dulu Nabi diingatkan oleh Allah makun tata mal kitab walal iman engkau sebelumnya ya Muhammad tidak tahu apa itu alkitab apa itu aliman walakin nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina tapi itu cahaya yang kami berikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki Nabi dapat hidayah dan Nabi alaihi salatu wassalam di seorang Nabi dan Rasul yang demikian paling utama kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam mendakwakan al-Islam seorang demi seorang istrinya Khadijah, Abu Bakar dan terus dan terus bersambung biinillah summa bijuhudil as-sahabat wal ulama dengan peran sahabat dan ulama terus bersambung dijaga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam haddatsana fulan an fulan an fulan sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam sampai kepada kita sehingga kita pun mengetahui bagaimana semestinya dia jadi adab untuk yaitu mendoakan Nabi alaihi salatu wasallam dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sallu ala nabi dan bersolatlah kepada Nabi alaihi wasallam dan itu kita baca setiap kali salat. Setiap kali salat. Dan di sini disebutkan dengan bentuk lafaz apakah assalamu alayka ya nabi ataukah assalamu ala nabi. Hadis Ibnu Mas'ud. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan atasmu curahkan kepadamu wahai nabi dan itu adalah di masa hidup Nabi Alaihi Wasallam dengan beliau dijauhkan dari makar, kejelekan, keburukan dan berbagai macam dan sepeninggal Nabi demikian pula dan termasuk pula diselamatkan syariat dan ajaran beliau. Sebutkan oleh Syekh wa yusallimu syariatak. Semoga Allah pula menyelamatkan, menjaga syariat anda supaya tidak hilang ajaran anda. Dan <clears throat> dahulu ketika Nabi Alaihi Wasallam masih hidup, In tanazatum fi syai'in faruddu wa Rasul. Jika kalian berselisih tentang sesuatu apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya yaitu kembali kepada Rasul, kembali kepada Allah kitabullah dan kembali kepada Rasul dengan bertanya kepada beliau di masa hidup beliau dan kembalikan kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi sepeninggal beliau alaihi salatu Dan di sini perlu kita ingat ini adab seorang muslim <clears throat> seorang bukan bermakna kemudian ketika mendoakan semoga nabi Semoga Allah menyelamatkan atas muai Nabi. Bukan bermakna kemudian masuk di situ syubhat yang sering dipakai oleh orang-orang baik itu liberal, pluralisme ataupun dari luar al-Islam. Yang kemudian mengatakan Nabi alaihissalam yaitu belum ada jaminan untuk selamat. Kenapa? Ya, karena kalian doakan terus. Semoga Allah menyelamatkanmu ya Nabi, semoga Allah menyelamatkanmu dan semisalnya. Ini syubhat ya. Dalam keadaan banyak sekali nas-nas dalil Nabi Alaihissalam bukan hanya di jannah, pimpinan jannah, ya. Dan dibukakan pintu jannah pertama kali siapa? Nabi Alaihissalam. Dan sekian hadis mutawatir banyak sekali. Namun ada orang belakang yang mengatakan Nabi belum ada jaminan masuk jannah. Padahal Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar di surga. Demikian dan Dan beliau alaihissalam belum ada jaminan hadis Aisyah Ya Rasulullah kenapa anda sholat sampai seperti ini Padahal Allah telah mengampuni dosa anda yang lalu dan yang akan datang Sudah dijamin diampuni dosanya Maka ini tentunya seorang uh, sebuah adab dari kita Dari seorang muslim Untuk mendoakan yang demikian kepada Nabi SAW Meskipun Nabi telah pasti selamat Dan Nabi tentu masuk jannah Namun ini adab kita seorang muslim Sebagaimana pula ihdina siratul mustaqim Adab untuk kita terus minta keselamatan keselamatan dan bukan bermakna ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus sama sekali belum dapat jalan yang lurus. Kata mereka, itu orang Islam minta hidayah terus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan. Berarti belum dapat, bukan. Namun minta ditunjukkan. Kalau belum tahu ilmu, kalau yang sudah dapat terus supaya dijaga sampai matinya. Maka ini adab kita dan insya Allah kita lanjut besok tentang eh, makna-makna uh, dari tasyahud.